Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Sebelum kita lanjutkan, setorkan terlebih dahulu matanya karena sudah kita lewati semuanya. Namun sekarang kita masih berada pada syarat-syarat hadis sahih karena beliau jelaskan secara gamblang dan juga secara terperinci walaupun masih bisa dikatakan untuk pemula tapi sudah mewakili Tafadhal, abda'u bil hamdi. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin ghayr nabiyyin sila fadhimi aqsami al-hadith itta fa kullu wahid tawa hatta awwalu as-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yusazza aw yu'al. Tarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabdihi wa lafdihi. Awa. Fadhal. أبدأ بالحمد صلى على محمد خير نبي مرسلا وإن أسلام الحديث عدة وكل يرويه أن الضابط في ضبطه ونقله أيوة بسم الله ايوه تفضل ايوه تفضل fiikum kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, "Wa diddud kemarin terakhir kita ambil adalah mengenai dhabit. Jadi seorang perawi itu disyaratkan harus memiliki dabat ad-dabtu yaitu kemantapan hafalan yang sifatnya sempurna, kuat hafalannya dan kuat juga tulisannya. Paham ya? Mantap hafalannya, mantap pula tulisannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tidak lalai ketika menyampaikan itu sama persis ketika dia mengambil dari gurunya. Maksudnya? Nah, sekarang lawannya. Waditu dabti lawan daripada kemantapan atau kecermatan hafalannya huwa an yakuna insanu ladaihi ghaflah 'inda tahammul yaitu seseorang tersebut memiliki apa memiliki sifat lalai ketika tahammul yaitu ketika mengambil hadis orangnya lalai, mungkin misal, misalkan dia ngantuan atau terkadang dia ketika ngambil hadis main-main atau ketika mengambil hadis dia nggak perhatian, ghaflah. Nah, ketika nanti dia ngambilnya sudah seperti itu, nyampaikannya pun lain. Gurunya bilang, "Qala haddatsana Mahmud." Ternyata dia nyampaikan ke orang lain, "Qala haddatsana Muhammad." Dan lain kan? Karena apa? Ghaflah tadi lalai. Jadi ini lawan dari mustayqitan itu kemarin. Eh, atau mutayakid dalam artian dia posisinya itu sadar Nah, sadar dan juga mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya sehingga ketika menyampaikan sama persis gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Au ayyakuna katsiran nisyan 'indal ada atau dia nah banyak lupa ketika menyampaikan. Ketika ngambil dia mak, bagus misalkan. Tapi ketika menyampaikan dia banyak lupa. Banyak yang lupa. Qala haddatsana fulan. Nah, Qala haddatsana Alan, jangan lupa nih ya, banyak lupanya. Nah, itu juga masuk apa? Masuk dalam kategori debetnya kurang tam. Paham ya? Nanti masuk dalam syarat hadis apa? Hasan. Paham ya? Karena kalau hadis hasan itu adab tuh dalam barakallahu fikum ghairu tam. Itu maksudnya naqsud dabat. Paham ya? Kekuatan hafalannya, kecermatan itu kurang. Sehingga ketika nyampaikan keliru-keliru. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Haddatsana Mahmud dibilang haddatsana Hamid. Jauh Paham ya? Padahal dia ketika mengambil hadasan Mahmud, gurunya ngomong gitu. Tapi ketika dia ada menyampaikan hadatsana Hamid, hadatsana Muhammad, dan lain lagi kan seperti itu. Jadi ini lawannya ya. Jadi adabtu at-tam kesempurnaan hafalan yang kuat dan juga cermat, teliti tadi. Kan dobat itu maknanya mencakup teliti, cermat, kuat, mantap hafalannya gitu. Baik dari tulisan ataupun dari siapa? Hafalan yang dihafal dalam di dadanya. maksudnya itu ya? ketika menyampaikan persis apa yang dia ambil dari gurunya. Di dalam tulisan catatannya juga persis sesuai dengan apa yang ketika dia ngambil dari gurunya. apa maksudnya ya? Eh, na'am karena adaptus sudah kita lewati kan? Dabtul kitabah sama dabtul sadr. Dabtul sadr itu kemantapan, kecermatan, ketelitian hafalannya. Paham ya? Tapi kalau dabtul kitabah itu apa? Kecermatan, ketelitian, kemantapan tulisannya. Persis dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Paham? ya Kita lihat Wala Allah yang yansa. Nah, ini. Kita enggak mengatakan orang yang dobet itu dikatakan dobet itu enggak pernah lupa. Kita enggak katakan seperti itu karena enggak ada orang enggak pernah lupa. Ada enggak kira-kira? Enggak ada Rasulullah saja lupa. Rasulullah pernah lupa enggak? Pernah Rasulullah mengatakan eh, Inna ana basharun mislukum. Eh, ana basharun mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian kata Rasulullah. Ansa kama tansaun fa itu pada kiruni kata Rasulullah. Kalau aku lupa ingatkanlah aku. Coba kalau enggak ada lupa sama sekali. Digunakan nggak kira-kira subhanallah dalam sholat itu? Nggak digunakan. Orang semuanya ingat semuanya. Padahal kalau sholat kalau ada yang keliru seharusnya dia tasyahud dia berdiri kita ucapkan apa? Subhanallah. Sebabnya kenapa? Lupa. Sujud sahwi ada nggak kira-kira lo nggak ada yang lupa? Nggak ada. Sujud sahwi disyariatkan karena ada sahwun, lupaan. Kami ya? ada yang lupa di situ. Mohon salah ya. Ewa. Jadi memang kata beliau bagus sekali ini. Walanakul. Kami tidak mengatakan Allah yang sah kami enggak mengatakan orang seorang perawi dikatakan dobit itu enggak pernah lupa sama sekali. Itu kami enggak mengatakan kata beliau. annana idza qulna innahu yushtaratu alla yansa dikarenakan kita apabila mengatakan disyaratkan harus seorang perawi itu enggak pernah lupa sama sekali lam na'khud usr lam na'khud usra ma sahhan nabi sallallahu alaihi kita tidak mengambil sepersepuluhnya pun yang sahih dari Rasulullah sallallahu mengambil karena hampir semuanya itu lupa itu orang itu paham belum Nah, barakallahu fiikum. Nah, ya, Rasulullah sendiri aja lupa kan? Beliau juga mengatakan tadi kan hadisnya sahih yang sering antum dengar itu, "Innama ana basyarun mislukum." Aku manusia biasa seperti kalian. Ya kan ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Apabila ah, aku lupa ingatkanlah aku kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya apalagi di bawahnya gitu ya. Kita lihat. Walakinil muradu alla yakuna katsiran nisyan ini. Masyaallah. Tapi yang diinginkan di sini Bukan nggak pernah lupa sama sekali, tapi apa? Yang diinginkan di sini adalah banyak lupa. Namanya banyak lupa. Jadi ketika nyampaikan hadis dia banyak lupanya. Jadi nggak seperti ketika dia ketika mengambil dari gurunya. Nah, Allah musta'an kita lihat. Fa in kana katsiran nisyan fa inna haditsahu la yakunu sahihan, ya kan? Kalau seandainya perawi tersebut banyak lupanya, maka hadisnya tidak menjadi sahih. Karena apa? Karena dapatnya kurang. Ya kan? Adab tu an ya kan? Kemantapan hafalannya kurang sehingga dia nanti masuk dalam kategori apa? Hasan. Mahum? eh, kita lihat. Lihtimali an yakuna qad nasiya, karena ada kemungkinan dia lupa. Seharusnya Mahmud yang dia ambil dulu adalah Mahmud, haddatsana Mahmud, ternyata dia situ lupa menyampaikan haddatsana Humaid. Posisi dalam keadaan lupa. Ana lupa ini Mahmud atau Humaid ya. Nah, kalau sudah lupa biasanya ada timbul, timbullah keraguan di situ. Nah, itu kalau sudah misalkan posisi apa? teringatkan tapi posisi dia masih ragu gitu loh. Humaid atau Mahmud ini ya. Menunjukkan masih lupa gitu. Nah, enggak mantap hafalannya. Kita lihat Wa nasu yakhtalifuna fi hadza ikhtilafan kabira. Nah, manusia dalam masalah seperti ini nah berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar. Semua manusia sama atau tidak? Hah? Enggak sama. Maksudnya bagaimana maksudnya? Kadar hafalan orang itu bertingkat-tingkat. Ada yang hafalannya kuat, masya Allah mantap, paham ya? Dia jarang lupa dan bisa dikatakan sedikit sekali lupanya. Ada yang dia tuh modelnya nah sebagaimana sudah kita lewati sebelumnya kan, menghafalnya sulit, susah, hilangnya cepat. Menghafalnya itu sulit, susah tapi hilangnya cepat. Ada yang modelnya apa? Menghafalnya mudah, hilangnya cepat. Ada yang modelnya menghafalnya mudah, hilangnya lambat. Ada yang dia menggabung dua-duanya, menghafal dan cepat, hilangnya lama juga. Macam-macam orang itu. Ada juga yang apa? menghafalnya susah, hilangnya cepat. Oh ya? Itu memang harus disadari. Dalam artian manusia itu beda-beda. Nah ini buktinya. Buktinya apa? Manusia itu yaktani pun hadza ikhtilafan kabiro, ya kan? Manusia itu berbeda-beda dalam masalah dobet ini, kemantapan, ketelitian, ketermatan hafalan ini dengan perbedaan yang sangat besar. La inda tahammul wa la ada. Tidak ketika mengambil ilmu dari gurunya, tidak pula ketika menyampaikan. Maksudnya sama saja. Ada yang seorang perawi ketika ngambil ilmu dari gurunya benar-benar eh, sadar mendengarkan, mencatat dan juga menghafal. Ada yang posisi seperti itu. Ada juga yang dia santai tapi sekali dengar hafal. Masya Allah. Jadi sekali dengar langsung hafal itu ada juga seperti itu. Nah, begitu pula ketika menyampaikan, ada yang menyampaikan persis gurunya ngomong sana dia sana juga. Gurunya ketika menyampaikan dia dalam keadaan berdiri, dia berdiri juga ketika menyampaikan. Gurunya ketika menyampaikan dalam keadaan senyum, dia pun juga ketika menyampaikan hadis dengan dalam dalam keadaan apa? Senyum. Yang sudah kita lewati dulu kan masalah hadis apa kemarin? Musalsal. Ya kan? Ada musalsal nam fulaniyah atau musalsal nam barakallahu fikum nam yang lainnya. Intinya ketika menyampaikan satu perawi dengan yang lain itu sama semua cara menyampaikannya. Mohon salah ya. Ada yang dengan berdiri, ada yang dengan senyum. Ayo kita lihat di sini. Kata beliau, Fabadun nas yarzuquhullahu fahman wa hifdzan jayyidan masyaallah. Sebagian manusia Allah telah berikan rezeki kepadanya dengan pemahaman dan hafalan yang bagus, bayangkan itu. Hafalan dan juga pemahaman yang bagus. Tapi mujarradi ma an yasma'al kalimah, maka terkadang dengan semata-mata cuma mendengar satu kata aja, satu kalimat saja dia dengar. Nam illa waqad tasawwaraha waqad hafidhaha wa dabataha tamaman wa auda'aha al-hafidh indah masyaallah. Artinya apa? Semata-mata cuma sekedar mendengar sekali aja mendengar satu kalimat. Itu apa? Ternyata maternya ternyata dia sudah ada gambaran dan sudah menghafalnya. Hafalannya pun apa? cermat, teliti dan mantap, secara sempurna. Eh? Dan sudah apa? Sudah nah barakallahu fikum dia bisa meletakkan di apa? di benak pikirannya. Maksudnya sudah tercatat di situ dalam artian sudah tersimpan. Tersimpan di benak pikirannya. Persis sudah alamah yang alaihi tamaman persis sesuai dengan kalimat yang sampai guru, gurunya secara sempurna. Bayangkan itu. Ada seperti itu kan kadang. Nah, jadi gurunya menyampaikan sekali dengar langsung hafal dan persis yang disampaikan gurunya itu loh. Paham belum? Ayo seperti itu. Wa ba'dun nas yafhamu syai' khata'an thumma yudi' ma fahimahu ila al-hafizah. Sebagian manusia ada yang dia memahami sesuatu dah keliru. Jadi dia dengar dari gurunya, memahaminya dah keliru, Nah, yang keliru tersebut langsung disimpan nam di benak dia. Paham ya? Nah, sesuai dengan pemahaman yang keliru tadi. Jadi mendengar keliru pemahamannya, yang keliru ini sudah tersimpan di benaknya gitu loh. Sehingga ketika menyampaikan juga ke keliru. Paham belum? Seperti itu. Jadi manusia itu beda-beda. Ada yang pemahamannya cepat, ada yang lambat. Cuman sebagai gambaran aja, biasanya ketika usia masih belia 11 tahun ke atas lah itu sudah mulai zakirahnya main Maksudnya itu sudah mulai pikirannya main itu kalau menghafal mudah. 11 tahun sampai kurang lebih 20 tahun itu. Jadi masa-masa 11 tahun sampai 20 tahun itu bisa dikatakan masih mudah biasanya. Tapi kalau 20 tahun ke atas itu ada juga yang masih mudah tapi standar. Paham ya? Nah, tapi dia mudah memahami. 11 tahun sampai 20 tahun tadi itu mudah menghafal, memahaminya kadang susah. Kadang ya, ada juga yang sifatnya memang macam-macam orang itu ya. Ada yang hafalnya cepat juga, mudah memahami. Cuman biasanya kalau pemahaman itu 20 ke atas biasanya. Oleh karena itu kalau sudah sampai 40 tahun, kalau dia megang suatu pemahaman itu sulit dibenahi kalau dia nggak segera tarajuh. Paham ya? Jadi dia kokoh pemahamannya dah. Pemahaman khawarij misalkan atau benahi kalau udah usia 40 tahun, itu biasanya kalau tanpa hidayah dan taufik dari Allah Taala susah untuk dia tobat. Karena meyakini itu yang benar sudah. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa kadzalika nisyanu fa innan nasa yakhtalifuna fihi ikhtilafan 'azima. Seperti itu pula lupa. Lupa itu manusia berbeda-beda mengenai hal ini apa? Dengan perbedaan yang sangat banyak. Ada yang lupa. Nah, kalau fikum sedikit lupanya, ada juga yang banyak lupa, dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Kenapa antum enggak eh, uh, hafalnya lupa misalkan. Kenapa kok yang ini lupa? Paham ya? Jadi lupa itu sebenarnya bisa dikatakan tabiat manusia sunatullah lah sudah. Cuman kalau dia itu suka lupa, itu sebagian ada yang memberikan solusi. Paham ya? Mungkin karena dia jarang murojaah, jarang mengulang-ulang sehingga lupa. Sebab berarti itu kan? Paham ya? Memang ada juga tabiatnya dia orang yang suka lupa. Nah, kalau suka lupa kalau dia nggak sadar, dia akan lupa terus. Tapi kalau dia suka lupa tapi dia sadar mungkin murojaah atau mengulang kembali, insya Allah di situ nanti akan apa? Akan terbiasa sehingga apa yang semula lupa jadi ingat. Paham belum itu? Itu penting sekali. Nah, dan anak pribadi ngerasakan kalau sesuatu hafalan kok jarang diulang-ulang itu memang kadang lupa. Tapi kalau diulang-ulang kembali itu bisa ingat lagi gitu loh. Ternyata sebabnya itu apa? Karena enggak diulang-ulang tadi. Kami ya, oleh karena itu disebutkan oleh e, sebagian para ulama baik di pantun atau puisi atau yang lainnya apa? Hayatul ilmi mudzakarah. Ya enggak? Hidupnya ilmu itu mudzakarah diulang-ulang. Ya kan? hidupnya ilmu diulang-ulang karena antum nggak pernah mengulang ilmu yang antum pelajari ya akan hilang nah barakallahu fiikum ini semuanya kita merasakannya kita lihat faminan nas man idza hafidhal haditsa istauda'ahu tamaman kama hafidhah Allah. di antara manusia apabila dia menghafal suatu hadis dia menyampaikannya secara sempurna sebagaimana dia hafal di dalam hadis lafaznya jalasa dia menyampaikan juga apa jalasa nah walaupun boleh meriwayatkan hadis dengan apa kemarin diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna. Tapi dia enggak enggak pakai makna dia langsung persis gitu lafadznya. Biasanya kan kita kalau menghafal itu tetap tertampurnya itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah pada lafadznya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu Ya enggak? Kadang kita lupain di situ, langsung kita qala qala Rasulullah itu. aja. Walaupun sebenarnya enggak masalah. Cuma terkadang ada yang harus kita sebutkan, namanya. Sehingga orang yang modelnya ini itu kalau dia misalkan di dalam matan hadisnya qala ya qala dia bukan ana. Paham ya? Tapi kalau kita terkadang tertukar di situ. Di dalam hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah kita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah. Walaupun nanti ujung-ujungnya sama ucapan Rasulullah ya. Tapi nah kalau yang ini kata beliau sebutin ini, faminan nas man idza hafidha hadis istauda'ahu tamaman kama hafidha. Di antara manusia itu ada kalau menyampaikan hadis. kalau dia menghafal hadis, dia menyampaikan sempurna sebagaimana yang dihafal. Layan La yansamihu syai'an. Enggak ada satupun yang terlupakan. Ingat semuanya. Fa in wa in nasiya fa huwa nadir. Kalaulah seandainya dia lupa sedikit. Wa minan nas man yakunu bil aqs. Dan di antara manusia ada yang sebaliknya. Aqs itu sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia menyampaikan suatu suatu hadis tidak sesuai dengan apa yang dihafal gitu ya. Yang dihafal idza jalasa misalkan, menyampaikannya idza qa'ada. Walaupun artinya sama, maknanya sama, enggak masalah. Cuman menunjukkan apa? Adabnya itu kurang. Paham ya? Adabnya itu kurang. Kemantapan, ketelitian, kecermatan hafalannya itu kurang. Maaf salah ya? Eh, seperti itu. Amal awal fa ma'rufun innahu dhabit. Yang pertama, mana yang pertama ini maksudnya? Yang pertama itu maksudnya orang yang dia hafal hadis dan dia menyampaikan sempurna seperti apa yang dia hafal. Itu kata beliau dhabitun. Amat tsani ada yang kedua, wa huwa katsirun nisyan yaitu orang yang banyak lupa falaisa bidhabit maka dia tidak dikatakan dhabit tidak dikatakan hafalannya mantap, tidak dihafal, dikatakan dia cermat dan teliti. Walakin yajibu alaihi ta'ahud ma tahammalahu aksar mimma yajibu 'alal awal. Akan tetapi bentuk yang kedua ini yang dia mudah lupa tadi banyak lupanya tadi, maka wajib baginya ta'ahud. Ta'ahud itu mengikat ulang mengulang-ulang. Mengulang-ulang apa yang dia telah ambil dari gurunya itu lebih banyak daripada yang pertama. Maksudnya bagaimana? lebih banyak dia mengulang-ulang daripada keadaan yang pertama. Karena keadaan yang pertama dia terdopit. Paham belum? Kalau keadaan perawi yang pertama tadi bagaimana? Hafalannya mantap, kuat, teliti, termat, Menyampaikan sesuai dengan hadis yang dia hafal. Sehingga dia pun mengurangi murojaahnya pun masih mending. Tapi kalau yang kedua ini, kata beliau, harus wajib bagi dia untuk mengulang-ulang. Hadis yang dia ambil dari gurunya itu lebih banyak daripada yang pertama tadi. Cara pengulangannya. Paham? Yang pertama mungkin lima kali sudah selesai. Tapi kalau yang kedua harus sepuluh kali atau dua puluh kali harus itu loh. Nah, karena beda tadi. Li'annahu idza lam yata'ahad fasawfa yunsa wa Dikarenakan kalau perawi yang model kedua ini, yang dia mudah lupa atau banyak lupanya nanti kalau dia enggak mengulang-ulang, niscaya dia apa? Niscaya akan na barakallahu fikum dilupakan hadisnya dan akan sia-sia. Paham belum? Nah, ini menunjukkan bahwasanya ternyata lupa itu ada sebabnya. Jadi terkadang lupa itu solusi untuk menyembuhkannya ya diantaranya apa? At-ta'ahud ini, mengulang-ulang. Paham ya? Mengulang-ulang. Mau hadis arba'in yang sudah hafal atau matan-matan yang lain sudah hafal, kalau enggak pernah diulang-ulang memang lupa. Nah, apalagi posisinya apa? Sudah menikah. Nah, kalau antum masih bujangan semuanya, pikiran tuh belum berat, belum ada beban. Paham ya, San? Belum ada beban. Bebannya yang masih lingkupan ma'had ada pondok. banyak Belajar, makan, minum, istirahat, olahraga secukupnya misalkan nah seperti itu aja tapi kalau udah berkeluarga nanti lain nanti rasakan nanti rasanya lain rasanya apa dia harus menjama antara kebaikan dunia dan akhiratnya dan seluruhnya paham ya di situ nanti harus menghidupi keluarga maisha di antaranya mencari nafkah paham ya kalau udah keluar anak tambah lagi harus apa saling pengertian kadang gendong anaknya ketika istrinya lagi sholat paham ya Nah, terkadang harus sama-sama ta'awun kerjasama di situ. Tapi kalau antum ini belum ada beban istilahnya ya. Beban yang dikatakan berat belum ada. Orang tua masih bisa dikatakan mendukung. Paham ya? Dalam artian masih ringan. Nah, itu kesempatan, kesempatan. Tapi kalau sudah seperti kita-kita yang sudah menikah, sudah punya anak itu lain lagi urusannya. Bisalah dia murojaah mengulang itu bisa tapi enggak full seperti yang belum menikah. Mahum sain? Mahum insyaallah? Ayo. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi memang dimanfaatkan fursah yang sangat besar tersebut, kesempatan yang sangat besar tersebut jangan disia-siakan. Nah, barakallahu fikum. Untuk mengenai obatnya eh, ya karena posisinya tinggal sedikit kita selesaikannya. Ya, Pak. Katanya fa in qala qailun apabila ada yang berkata hal nisyan min ilajin aw dawa ini. Kalau lupa itu sebenarnya ada obatnya enggak kira-kira? Nah, ini pertanyaannya. Hal nisyan min ilajin aw dawa. Apakah lupa itu pun ada obatnya atau ada penawarnya? Kulna na'am lahu dawa'un. Iya, lupa itu ada obatnya, ada penawarnya bifadlillah. Dengan apa? Dengan seizin dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala alkitabah di antaranya tulisan. Kalau orang lupa kok nggak nulis misalkan posisinya, faedah yang dia hafal kemudian dia nggak tertulis itu terkadang susah dia. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman Sakhr misalkan, Ad-Dausi. Posisi dia lupa. nggak ada yang lain misalkan lupa. Dia nyari tulisan juga nggak ada. Siapa namanya? Tapi kalau tertulis bisa ngingat ya. Oh ternyata Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi misalkan. Paham belum? Jadi para ulama menggabungkan antara dua kebaikan itu. Qayyidil ilma bil kitabah. Al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada dihafal, bukan sekedar yang ada dalam tulisan. Dalam keadaan seperti itu barakallahu fikum, ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan. Qayyidil ilma fil kitabah. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Yang ditulis itu akan menetap qarra, tapi yang tidak ditulis farra akan lari. Paham belum? Paham salah nih ya? Jadi termasuk untuk menghilangkan lupa ini kitabah. Walihada imtannallahu azza wa jalla ala ibadihi biha. Oleh karena ini Allah Ta'ala memberikan karunia kepada segenap hamba-hambanya dengan sebab tulisan tadi. Faqala ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. ha itu zat yang telah mengajari dengan kolam. Kolam itu apa? Pena. Pena itu untuk apa pena itu? Untuk menulis, mencatat. Ingat-ingat ya, itu maksudnya. Syahidnya di sini. Faqala ikra' tsumma qala alladhi 'allama bil qalam. Yakni ikra' min hifdzika. Maksudnya bacalah dari hafalanmu, ya udah kamu hafal. Fa illam yakun fi famin kolami. Kalau seandainya kamu nggak punya hafalan, hafalannya lupa, maka dari tulisanmu. Kolam itu maksudnya tulisan. Paham Dari tulisanmu. Nah, fallahu tabaraka wa taala bayyana lana kaifa nudawi hadil illah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana cara mengobati penyakit ini, yaitu penyakit lupa. Paham salah ya? Jadi terkadang kalau misalkan faedah yang kira-kira antum nggak mungkin dan tidak kuat menghafal, tulis-tulis. Paham ya? Karena tulisan itu penting sekali. Tulisan itu penting sekali dan ana kasih nah barakallahu fikum cara atau faedah yang bagus juga. Kalau suatu ketika nanti antum berangkat di Yaman, ke Yaman atau belajar di luar negeri sana, itu antum harus pandai-pandai mengatur apa? siasat, inisiatif. Punya buku tulis kosong, harus antum siasati di situ. Paham ya? Misalkan antum harus menghafal para perawi, ya, atau menghafal hadis misalkan, antum bikin sendiri. Para perawi untuk kunyah kok siapa. Nah, itu nanti kunyah muncul semua. Abu Hurairah, Abu Hurairah misalkan Abu siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Untuk kunyah ada sendiri. Paham ya? Untuk nama ada sendiri nanti. Paham ya? Seperti misalkan gelar-gelar, nah, misalkan contohnya barakallahu fikum Muhammad bin Bashar. Nah, tinggal buka huruf M. Muhammad Bashar. Gelarnya Bundar misalkan. Muhammad Ja'far. Tinggal buka M. Berarti mim kan? Buka Muhammad Ja'far, Bundar. Paham ya? Gundar sama Bundar lainnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Itu semuanya termasuk inisiatif. Kemudian kalau antum belum bisa menghafal hadis-hadis yang panjang, caranya setiap hari antum nyari sendiri di kitab Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam hadis yang pendek. Enggak perlu antum menghafal dari awal kalau belum mampu ya. Hadis pendek tadi setiap hari harus nyari antum. Nyari ketemu misalkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu pendek misalkan. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Dah, tercatat dalam buku. Nanti kalau satu bulan ada berapa hadis? Kurang lebihnya 30 hadis, pendek semua dan antum udah hafal 30. Walaupun sumbernya di berbagai hmm. macam sumber. Itu pentingnya apa fungsinya? Fungsinya kalau antum belum sempat menghafal hadis-hadis yang panjang, sudah ada hafalan. Itu penting sekali. Nah, dan itu anak rasakan, anak buktikan saat itu seperti itu. Jadi setiap hari ngambil satu hadis dari hadis solihin atau apa dihafal. Yang pendek-pendek aja. Wailun lil aqabin Pendek kan? Nah, tulis. Nanti 30 eh, satu bulan berapa hari tadi? 30 hari ya, 30 hadis berarti kan kamu setahun berapa coba bayangkan. Sudah banyak hadis itu. Kalau belum mampu menghafal hadis yang induk atau yang tebal misalkan. Tapi kalau tebal ya bagus lagi. Arba'in Nawawiyah itu yang untuk mengawali. Kemudian berikutnya nanti kalau masalah fikih bisa Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram. Kalau masalah jamek, kumpulan ada fikih, ada adab, ada akhlak, ada yang lainnya masalah niat, Riyadhus salihin Paham ya? Nah, tapi kalau mau lengkap lagi, fikih yang lebih meluas dan tebal, sahihain. Paham ya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kalau kuat apa memorinya dan kuat hafalannya seperti itu. Nah, dan waktu itu ini sekedar kisah dan juga motivasi ketika di Damat saya saksikan banyak mereka yang hafalan itu sangat luar biasa itu. Menghafal sahihain itu dalam waktu yang sangat singkat. Sehari dia menghafal hadis bisa 6 bisa 60 hadis, bahkan 100 sehari. Orang Indonesia. Enggak perlu sebutkan namanya ya. Karena orang Jamaah Enggak maftun dah. Sama hizbiyun. Nah, jadi dia hafal sahihain dia itu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bukan mukhtasarnya, memang asli matanya itu. Ada juga yang mereka Na'am barakallahu fi rayaman tapi kutub sittah. Kutub sittah itu yang antum yang ma'ruf dari antum pelajari itu yang antum ketahui siapa-siapa pemiliknya itu itu dihafal mereka kutub sittah. Paham ya? Seperti itu. Ada juga yang menghafal Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain itu karena mobil dua jilid itu. Macam-macam sana barakallahu fikum yang jelas semuanya apa? tergantung dengan enam kekuatannya dan juga kemampuan yang Allah berikan kepada masing-masing orang. Allah tabaraka wa taala bayyana lana kaifa nudawi hadil illah. Allah taala jelaskan kepada kita bagaimana cara mengobati penyakit ini. Wa hiya illatun nisyan itu penyakit lupa. Wa dzalika bi an nudawiyaha bil kitabah, yaitu dengan cara mengobatinya dengan tulisan. Wal an asbahatil kitabah adaqqa minal awal. Sekarang Nah, sekarang ini kata beliau menjadilah yang namanya tulisan itu lama lebih lembut daripada yang pertama. Nah, barakallahu fiik. Kenapa kalau lebih lembut? Li'an masih lebih lembut ini masih lebih sedikit. Nah, li'annahu jidah bihamdillah al'an al musajil. Karena sekarang dijumpai apa yang namanya al musadil rekaman. Paham ya? Daripada anu nulis kadang terlambat, rekaman terkadang dimanfaatkan. Itu kalau posisi misalkan nah di damat atau di Yaman itu kan posisinya antum sana bebas bahwa rekaman enggak masalah untuk ngulang kembali. Paham ya? Nah, ulang kembali pelajaran yang antum dengarkan dari gurunya dicatat namanya tafrih, dicatat lagi. Paham ya? Catat lagi seperti itu. Kata beliau, sekarang alhamdulillah al-an musajjil. Musajjil itu rekaman semacam tape atau MP3 lah untuk rekam itu. Nah, Wa qalu an mithlihi ay annahu la budda an yakuna rawi muttasifan bil adalah wa dhabt. Perawi tersebut hendaknya apa sama-sama memiliki sifat apa adalah mustaqimus sirah wa dabat kemantapan hafalan kecermatan ketelitian hafalannya wa yarwihi dan dia meriwayatkan amman ittasafa bil adalah dabat sama-sama apa saling meriwayatkan dari perawi yang sama sifatnya paham belum haddatsana a qala haddatsana ba qala haddatsana fa a ba ta atau qala haddatsana ba qala haddatsana ta misalkan qala haddatsana alif ba ta, sa misalkan itu semuanya, itu semuanya sama sifatnya. Eh, sifat adalah sama sifat dapatnya sama. Nah itu sarannya seperti itu. Itu baru dikatakan hadisnya apa? Sahih. enam. Falau roma adlun an fasikan, kalau seandainya seorang perawi yang memiliki sifat adalah justru meriwayatkan dari orang fasik, falayakun hadisul sahihan, maka hadisnya tidak sahih. Wa kadza idza rawa insanun adlun janyidul hifdz. Demikian juga kalau seandainya apa? enam seorang perawi yang dia itu memiliki sifat adalah bagus hafalannya an rajulin sayyil hifd dari perawi yang jelek hafalannya katsirun nisyan nah dia banyak lupanya fa inna haditsahu la yuqbal enggak terima wa la yakunu sahihan dan tidak sahih annahu lam yarwi an rajulin dhabitin mislih karena dia tidak meriwayatkan dari seorang perawi yang sama-sama apa sama-sama mantap hafalannya maksud soalnya ya jadi kaidahnya sudah kita selesaikan semuanya mengenai hadis sahih apa? Ada berapa syarat totalnya? Ada lima lima syarat. Ayakun rawi, ayakun sanadu muttasilan, ayakun rawi mausufan bil adalah, ayakun rawi mausufan bidabti at-tam, ayakun, ayyakuna al-hadis khalian min al shudur, ya enggak? Ayakun al-haditsu khalian min al-illah al-qadihah. Mohon salah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afiyah alamin.